Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nazzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Sobahal khair Ayuhal musyahidun al-kiram aina makuntum. Kaifa halukumul yaum? Selamat pagi para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada pemirsa yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, dapat segera pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ayuhal musyahidun, Ana Masrur dan Biliko Ikum Fihadal Barnamij. Senang sekali saya pada kesempatan pagi hari ini dapat menjumpai pemirsa semua dalam acara pelajaran Bahasa Arab. Acara ini merupakan acara yang sangat-sangat penting bagi para pemirsa semua, terutama bagi para pemirsa yang mungkin saat ini sedang dalam proses belajar memahami bahasa Arab karena tentu dengan dengan menyaksikan acara ini nanti akan menambah wawasan, pengetahuan dan juga tentunya kelancaran Anda dalam berbahasa Arab. Ayuhal musyahidun kiram, baiklah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Acara ini juga sangat-sangat menarik karena nanti pada acara ini kami juga akan menyediakan sesi interaksi dengan para narasumber. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin nanti akan berin mau berinteraksi bisa segera menghubungi kami di nomor 5743476 atau di 574-3478. Baiklah para pemirsa semua, uh, telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dua orang narasumber kita, yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Amani Lubis MA. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Syamsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Segera saja kita saksikan pelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Al-Arabiyah lil Mubtadi'in, yaitu bahasa Arab untuk para pemula. Walil Ustazah ad Amani Burhanuddin Lubis, fal tatafadol Mashkuran. Silahkan Ustazah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram. Ata'adallah sabahakum. Hmm. الحمد لله نلتقي مرة أخرى في هذا الصباح في تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Pemirsa, kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dan sebagaimana minggu lalu kita telah mempelajari bersama tentang pentingnya bahasa Arab. Ahamiyatul lughah al-arabiyah, pentingnya bahasa Arab. Untuk mengulang beberapa hal, kita mari saksikan dalam caption berikut ini beberapa ungkapan yang telah kita pelajari minggu lalu. Pemirsa, dalam caption ini Al-Lughatul Arabiyah Muhimma. muhimmah Bahasa Arab adalah bahasa yang penting Kata muhimmah artinya penting Maka kita bisa ingat kata-kata tersebut Al-lughatul arabiyah, lugha muhimma. Nah, di sini akan disebut beberapa alasan. Ada empat alasan mengapa bahasa Arab penting. Al-lughatul arabiyah muhimma li'annaha awalan lughatul Qur'anil Karim. Pertama, alasannya adalah karena lughatul Qur'anil Karim artinya bahasa Al-Qur'an Al-Karim. Alasan yang kedua, Lughatul Ahadis Asy-Syarifah. Bahasa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Lughatul Ahadis Asy-Syarifah. Kemudian yang ketiga, lughatul ibadah. Bahasa ibadat atau peribadatan. Lughatul ibadah. Dan ungkapan yang terakhir atau alasan yang terakhir dari pentingnya bahasa Arab yang keempat adalah lughatut ta'amul bainan nas fil alam yang artinya bahasa pergaulan di antara eh, orang-orang uh, orang -orang di dunia ini. Nah, demikian tadi beberapa ungkapan. Selanjutnya pemirsa ada caption berikut untuk juga mengingatkan beberapa ungkapan dari minggu lalu. Yang pertama adalah al Arabia Lughatus Thaqafah. Masih ingat pemirsa? Minggu lalu kita mengulang-ulang ungkapan ini. al arabiya itu Lughatus Thaqafah. Bahasa Arab adalah bahasa kebudayaan. Ungkapan berikutnya Munazamat Lia wa Iklimia yang artinya organisasi internasional dan regional. Munazamat Dualiyah wa iklimiyah. Selanjutnya pemirsa, baris ketiga kita baca bersama Al-Mahafil wal Liqa'at Al-Umamiyah. Al-Mahafil artinya eh, forum-forum, uh, kemudian Al-Liqa'at, pertemuan-pertemuan Al-Umamiyah Antar bangsa atau uh, internasional. Maka diungkap di sini al-mahafil wal liqaat al-umawiyah, al-umamiyah. Baik, uh, selanjutnya yang terakhir at-tawasul al-ijtimai wal iqtisadi wal fikri. Minggu lalu juga kita dengar ungkapan ini. At-tawasul al-ijtimai artinya komunikasi sosial kemasyarakatan al-iqtisadi artinya ekonomi, al-fikri, ilmu pengetahuan dan uh, uh, pemikiran. Nah, itu pemirsa beberapa ungkapan dari minggu lalu. Kini kita akan sajikan sebagaimana tadi disampaikan oleh presenter bahwa tema kali ini adalah Al-Arabiyah lil Mubtadiin. Maknanya adalah bahasa Arab untuk para pemula. Nah, Kali ini disengaja bahwa kita akan uh, memulai pelajaran bahasa Arab step by step, artinya dari mulai yang agak mudah, kemudian nanti kita meningkat kepada yang agak sulit. Nah, pemirsa ini adalah uh, captionnya atau tema kita adalah Al-Arabiyah lil Mubtadi'in. Kali ini pemirsa saya juga ditemani oleh beberapa uh, mahasiswa yakni mereka akan membawakan fragmen dialog tentang tema kita hari ini Al-Arabiyah lil Mubtadiin dan uh, beberapa hal saya perlu ingatkan uh, mengenai uh, kata atau ungkapan yang akan didengar nanti pada dialog. Mari pemirsa kita saksikan captionnya. Ayu kita bin Mak ya Mamduh. Dialog nanti antara Nabil dan Mamduh, maka di sini ada pertanyaan Ayu kita bin Mak ya Mamduh. Artinya, buku apa yang ada padamu, Mamduh? Dijawab, Ma'i kitab al al Arabiyah lil Mubtadi'in. Dijawab, jawaban yang ada di caption adalah di baris kedua, Ma'i kitabul lughatil Arabiyyah lil mubtadi'in. Yang ada pada saya adalah buku bahasa Arab untuk pemula. Ada ungkapan nanti kita dengar juga pemirsa. Ah, hadza huwal kitab alladhi kuntu abhasu anhu. Arti dari ungkapan ini adalah buku ini adalah yang saya cari jadi dia senang akan menemukan buku yang ada pada temannya. Kemudian ungkapan dani anzuruhu ya akhi atau dani arahu ya akhi. Nah, pemirsa itu tadi sebagian dari ungkapan yang kita dengar nanti dalam eh, dialog. Selanjutnya ada caption berikut yang juga masih membicarakan buku yang sedang dipegang oleh e, Mamduh dan Nabil. Lalu ungkapannya adalah hal hadzal kitabu muhimmun lak. Nah, kali ini captionnya ada baris-barisnya mungkin ini bisa akan membantu pemirsa dalam membaca lebih tepat lagi. Hal hadzal kitabu muhimmun lak? Apakah buku ini penting bagi Anda? kita sudah mengulang-ulang kata muhim, pemirsa. Muhim, muhimmah artinya penting. Dan dijawab, sahih. Hadal kitab muhimun li. Sahih artinya baik, ya betul, benar. Buku ini penting bagi saya. Selanjutnya, ana mudarrisul lughatil arabiyah. Saya guru bahasa Arab. Ana mudarrisul lughatil arabiyah. Dan kalimat yang terakhir atau uh, ungkapan yang terakhir di bawah di baris akhir al madrasatul ibtidaiyah al islamiyah. Ini mungkin agak jelas ya karena sering banyak pelang-pelang itu madrasah ibtidaiyah begitu ya. nah, ini al madrasul ibtidaiyah al islamiyah, sekolah ibtidaiyah uh, Islam maksudnya sekolah uh, SD Islam. Nah pemirsa, mari ada ungkapan lainnya juga uh, penting untuk diantarkan bahwa ada ungkapan anta mudarrisun misaliyun. Anda adalah guru teladan, misaliyun teladan. Lalu anta muhtammun bi umuri wajibatik. Anda mementingkan uh, urusan tugas-tugas atau kewajiban Anda. Nah, jadi dikatakan bahwa guru ini uh, rajin, profesional begitu sehingga dia mencari-cari buku yang dia inginkan. Kemudian ada ungkapan lainnya yang ketiga di baris ketiga anti talibah nasyita. Nah, ini tentang siswi. Anti untuk uh, perempuan ya, untuk feminin anti talibah nasyitah artinya uh, Anda atau kamu siswi yang rajin. Terakhir anti muhtammah bidurusik. Kamu atau Anda siswi tersebut memperhatikan pelajaran-pelajarannya. Anti muhtammah bidurusik. Itu tadi pemirsa beberapa hal yang kita sajikan nanti masih ada, masih ada dan uh, insya Allah kata-katanya mudah diingat dan uh, uh, bisa kita pahami nanti dari dialog. Caption berikutnya, Hadal Kitab Jamil. Hadal Kitab Jamil. Buku ini bagus. Al-kitabu yahtawi alal mawadis sahlah. Nah ini ungkapannya adalah buku tersebut berisikan tema-tema yang e, mudah, sahlah. Minggu lalu kita juga menggunakan kata sahlah artinya mudah. Kita al-kitabu yahtawi 'alal mawadis sahlah. Selanjutnya ungkapan as-surah Asura As-surah atau nanti Uh, as-surah atau as-suwar fi al-kitab mutanawi'ah. Gambar atau foto-foto yang ada, gambar-gambar yang ada di buku bermacam-macam, beragam uh, tema dan uh, warnanya. Nah, terakhir as-surah jazabah lil atfal. Gambar menarik perhatian anak-anak. Nah, ini tadi Ah, tema buku untuk ke pemula pem, uh, pemula bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka kata-kata ini akan sangat memudahkan. Masih ada caption selanjutnya, saya ingin menambah kosakata pemirsa dengan uh, bacaan berikut. Salim mashin amam al-madrasah. Salim masin Amam Al-Madrasah. Salim nama orang ya, nah yang ada di gambar buku tersebut, masin sedang berjalan di depan sekolah. Amam Al-Madrasah depan sekolah. Kemudian ungkapan berikutnya, Huwa muttajihun ilal fasl. Dia, huwa itu dia, muttajihun um, e, mengarah atau menuju ke kelas. Ya. Yang ketiga. Baris ketiga kita baca bersama pemirsa. Fatimah masyiatun amamal madrasah. Fatimah sedang berjalan di depan sekolah. Nah, pemirsa kita lihat perbedaannya kalau Salim kita gunakan masin kata kerjanya karena berjalan untuk laki-laki. Fatimah kita gunakan kata masyah karena uh, feminin dan uh, kita lihat perbedaannya ada tambahan tak marbutah di akhir sifatnya. Yang terakhir kita baca bersama hiya muttajihah ilal fasli aidan. Dia sedang menuju ke kelas juga. Muttajihah kita lihat lagi di baris kedua dan keempat ada perbedaan ungkapan untuk maskulin dan feminin untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Huwa muttajihun dan hiya muttajihatun. Baik pemirsa, itu tadi caption yang ada dan eh, saya masih ada satu lagi eh, juga menambah kosakata untuk eh, kita semua. Selanjutnya adalah Salim Tilmiz. Saya kira ini mudah ya, sering sudah didengar Salim Tilmiz, Salim adalah seorang siswa laki-laki. Dan Fatimah Tilmiza. Fatimah, dia adalah seorang siswi perempuan, maka uh, diungkap kata siswinya juga yang sesuai. Cocok untuk yang perempuan. Tilmiza atau Tilmizatun. Dan uh, dengan tambahan tak marbutah di akhirnya. Ungkapan yang ketiga, Baitu Salim qaribun minal madrasah bait kita sering dengar ya uh, bait artinya rumah rumah salim dekat dari sekolah atau dekat dengan sekolahnya ya yang terakhir al madrasah qaribah min baiti fatimah nanti kita juga dengar bahwa ada ungkapan seperti ini sekolah dekat dari rumah Fatimah al madrasah qaribah min baiti Fatimah Nah pemirsa itulah tadi caption terakhir ya dari uh, apa pengantar untuk dialog nanti yang akan kita dengar bersama. Sekarang mari kita dengarkan Mamduh dan Nabil dalam dialog mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال يا أخي ممدوح؟ أنا بخير والحمد لله وأنت يا أخي نبيل كيف حالك؟ وأنا أيضا بخير الحمد لله, الحمد لله. تفضل بالجلوس شكرا شكرا على فكرة أنت ستقرأ القرآن الكريم؟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 صحيح هذا الكتاب مهم لي لأني مدرس لغة العربية في المدرسة الابتدائية الإسلامية سبحان الله أنت مدرس مثالي إذا كما أنها لأنك أيضا هذا وماذا مهتم بأمور واجباتك الرئيسية ها نعم وأنت طالب نشيط لأنك مهتم بدروسك آه على فكرة هذا الكتاب نعم. جميل نعم. لأنه يحتوي على المواد السهلة صحيح فيه نعم صور متنوعة انظر هذه صورة سالم آه نعم وهذه صورة فاطمة نعم هذا سالم هو تلميذ وهذه فاطمة نعم هي تلميذة نعم هما نعم تلميذان في المدرسة الابتدائية العامة سالم نعم ماشي أمام المدرسة هو متجه إلى الفصل وفاطمة نعم. هي ماشية أمام المدرسة نعم وهي متجهة إلى الفصل أيضا ربما بيت سالم نعم. قريب من المدرسة ها نعم وربما هذه المدرسة نعم. قريبة من بيت فاطمة نعم ما أجمل هذا الكتاب شكرا Ya, tadi pemirsa kita sudah dengar dan ungkapan yang terakhir ma ajmala hadzal kitab. Artinya buku ini bagus sekali. Ma ajmala hadzal kitab. Demikian fragmen atau dialog yang kita dengar dengan tema Al-Arabiyah lil Mubtadiin dan uh, mari kita akan uh, ajukan beberapa pertanyaan dan ini bisa dijawab oleh pemirsa. Tadi presenter juga mengajak pemirsa untuk interaktif menjawab uh, beberapa pertanyaan dari saya dan juga nanti dari Ustaz Samsul yang akan menyajikan uh, pembahasan materi ini. Pertama, ada pertanyaan. Hal qara'a mamduh Al-Qur'an Al-Karim? Apakah mamduh membaca Al-Quran tadi ya Al-Quranul Karim hal qara'a mamduh Al-Quran Al-Karim ya saya kira uh, pemirsa bisa menjawabnya ya tentu na'am qara'a mamduh Al-Quran Al-Karim saya akan tanya lagi yang berikutnya madza ma'a mamduh apa yang tadi mamduh pegang. Mada ma'a mamduh. Apa yang ada sama mamduh? Apa yang mamduh pegang itu? Tadi kita lihat di dialog bahwa dia pegang buku. Nah, bagaimana pemirsa menjawabnya? Silahkan. Nah, mahu kitaban au yahmilu kitaban. Dan selanjutnya saya bertanya lagi, hal mamduh talibun nasyid hal mamduh talibun nasyid apakah mamduh seorang siswa yang rajin ingat tadi pemirsa kan apakah tadi dialog antar siswa atau antar eh, antara guru dan temannya ya tentu mamduh huwa mudarris huwa mudarrisun nasyitun dan ditambah lagi tadi ungkapan bahwa huwa Muhtamun bi wajibatihi ar-raisiyah. Nah, jadi dia memang rajin sekali. Keempat ada pertanyaan. Hal kana mamduh yabhasu an kitab al-lugha al-arabiyyah lil mubtadi'in? Agak panjang ini pemirsa, tapi saya yakin pemirsa bisa mengikuti pertanyaan ini dan menjawabnya. Hal kana mamduh yabhasu an kitab al-lugha al-arabiyyah lil mubtadi'in? Kalau ada pertanyaan hal dijawabnya na'am. Na'am atau la ya. Ya mamduh mem, e, mencari buku tersebut. Na'am yabhasu mamduh kitab al-lughah al arabiyah lil mubtadiin. Nah, pemirsa selanjutnya saya bertanya lagi. Limadha qala Nabil? Inna dalikal kitab muhimun lah. Mengapa Nabil tadi e, berkata, buku tersebut penting bagi Anda? Lima qala Nabil, inna dalikal kitab muhimmun lahu? Ya. Ya, sudah dijawab tentu ya sama pemirsa ya. E, tadi sudah berulang kali diungkap bahwa buku ini penting memang karena e, untuk ke pemula atau untuk ke siswa, siswi, tidak iya bisa dijadikan eh, bahan pelajaran. Selanjutnya, limadha qala mamduh li sadiqih? Anta mudarrisun misaliyun. Mengapa mamduh berkata kepada temannya, Anda adalah guru teladan. Limadha qala mamduh li sadiqihi? Anta mudarrisun misaliyun. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Lima Zakala Nabil inna dalikal kitab jamil. Mengapa Nabil berkata bahwa buku itu bagus? Ya, tentu jawabannya uh, pemirsa juga bisa uh, apa ajukan ya sambil berlatih di rumah kita mengingat-ingat kata yang tadi sudah diungkap. Selanjutnya, limadza hadzal kitab jazzabun lil atfal. Mengapa buku ini menarik bagi anak-anak? Limadza hadzal kitab jazzabun lil atfal. Ya, tadi kita lihat jazab lil atfal annaha فيه صور صور متنوعة وألوان أيضا و banyak hal yang diungkap tadi di buku bahwa uh, gambarnya ada beragam dan warna-warni. Selanjutnya, hal baitu salim qaribun minal madrasah? Apakah rumah Salim dekat dari sekolahnya? Hal baitu salim qaribun minal madrasah? Naam ya. Rubbama katanya tadi rubbama qaribun minal madrasah. Dan selanjutnya hal baitu Fatimah ba'idun anil madrasah? Apakah rumah Fatimah ba'id? Jauh ya dari sekolah? Naam. Itu tadi beberapa latihan pemirsa mengenai dialog yang sudah kita dengar bersama. Untuk pendalaman materi ini lebih lanjut, mari kita dengar penjelasan dari Ustaz Syamsul Arifin. Tatafaddal. Terima kasih Ustaz Amani. Pemirsa, kita lanjutkan materi kita. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Amani tadi berkaitan dengan struktur kalimat yang kita pelajari pada pagi ini. uh, <clears throat> kita lihat uh, at-tarkib al-asasi, silakan lihat di layar. Ada mubtada, ada khobar Huh? Ya. Salim tilmidun. Salim tilmidun. Fatimah tilmidatun. Tadi kita dapati dari dialog tadi Salim tilmidun Fatimah tilmidatun Anta mudarrisun Anta mudarrisun As-surah jadzabah As-suratu jadzabatun Ya, Salim seorang murid Fatimah juga demikian Kita perhatikan Salim itu laki Fatimah perempuan Ketika laki Salim tilmidun Tadi sudah disinggung oleh Ustazah Amani Fatimah tilmizatun jadi jenis laki dan perempuan kalau perempuan ditambah tak Fatimah tilmizatun hmm. kan ini tak kemudian anta anta itu kamu laki-laki kamu tapi untuk orang laki anta mudarrisun ah, anta mudarrisun kamu seorang guru tapi kalau anti, ini kamu perempuan, tidak tertulis di sini. Anti mudar risatun Ditambah tak mudar risanya. Kemudian kata as-suratu. As-suratu jazabatun. Ya. As-suratu jazabatun. Surah muannas, maka khabarnya muannas juga. As-suratu jazabatun. Jadi ini penyesuaian antara mubtada dan khobar, subjek dan predikatnya. Penyesuaian. Kita lihat lembar berikutnya. Nabil mudarrisun misaliyun. Tadi ada dalam dialog anta mudarrisun misali. Ya. Nabis, Nabil adalah seorang guru teladan. Nabil laki, maka mudarrisun misaliyun. Kalau Nabil ini kita ganti Nabilah, Nabilah mudarrisatun misaliyatun. Nah, begitu. Jadi nabil lagi, nabilah perempuan. Maka khabarnya menyesuaikan. Nabilah mudarrisatun misaliyatun. Ya. Kemudian kata mamduh. Mamduh ini nama uh, seorang. Mamduh muhtammun biwajibatihi. Mamduh laki Muhtamun, Kalau ini perempuan muhtammatun. Nah, begitu. Jadi Manduh muhtammun biwajibatihi. Manduh perhatian terhadap tugas-tugasnya. Dia punya perhatian terhadap tugas-tugasnya. Fatimah nah, kita lihat kata ketiga Fatimah talibatun nasyitatun. Fatimah tolibatun nasyitotun. Perempuan tolibatun. Kalau Salim tolibun. Nah begitu. <coughs> Fatimah tolibatun nasyitotun. Jadi tolibah itu seorang pelajar atau mahasiswi gitu ya. Siswi atau mahasiswi nasyitotun yang rajin, yang giat. Jadi pakai tak. Tolibatun nasyitotun. Tolibun nasyitun. Begitu. Jadi menyesuaikan itu sifat dan mausuf itu. Fauzia, muhtammatun bidurusiha. Fauzia, kita ingat Fauzia itu perempuan, maka muhtammatun menggunakan tak juga. Muhtammatun bidurusiha. Ya, perhatian terhadap pelajarannya. Nah, kita lihat struktur berikut ini. Hazal kitab yahtawi alal mawadis sahlah. Tadi kita temukan dalam dialog antara Nabil dan Mamdu. Hadal kitab yahtawi alal mawadis sahlah. Buku ini e, berisikan materi-materi yang mudah. Nah, e, materinya mudah untuk anak-anak. Hadal kitab hadal kitab mubtada yahtawi alal mawadis sahlah khabarnya. Jadi muktada di sini ada hada teman Kalau dalam bahasa Nusa, buku ini kemudian itu subjek predikatnya berisikan materi-materi yang mudah. Ah, begitu. Hadal kitab yahtawi alal mawad sahla. Kemudian berikutnya, Baitu Salim qaribun minal madrasah. Baitu Salim qaribun minal madrasah. Rumah Salim, kenapa rumah Salim? Qaribun minal madrasah, dekat dari sekolah. Nah, baitu salim mubtada, khobarnya qaribun minal madrasah. Jadi ini kalimat dalam bahasa kita terdiri dari subjek dan predikat. Hmm. tu Fatimah ba'idatun an baitiha. Nah, sekolah Fatimah jauh dari rumahnya. Nah, pemirsa ada perbedaan penggunaan korib dan ba'id. Kalau korib itu nyambungnya dengan min hidupnya, ba'id an. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dari juga. Nah, jadi sekalipun itu an tapi terjemahnya juga dari. Madrasatu Fatimah ba'idatun an baitiha. Bukan ba'idatun min baitiha, bukan. Tapi ba'idatun an baitiha sekolah Fatima jauh dari rumahnya. Perhatikan kata yang keempat, hadhihi suratu jazabatun lil atfal. Hadhihi suratu jazabatun lil atfal. Gambar ini menarik untuk anak-anak. Ya, hadhihi surah mubtada itu subjek predikatnya jazabatun lil atfal. Jadi Eh, sama ya dalam bahasa Indonesia subjek predikat dalam bahasa Arab ada mubtada ada khobar itu. kita ulangi lagi ada penyesuaian salim tilmidun al mudarris mahirun at talibu nasyitun at tabibu mukhlisun at tullabu mujtahidun nah ini penyesuaian antara mubtada dan khobar dalam hal muzakkar muannas Salim itu berjenis laki, kita sebut dalam bahasa Arab mudakar. Kemudian eh, <clears throat> nanti kita yang muannasnya. Ketika mubtada mudakar maka khobarnya harus mudakar juga. Salim tilmidun tidak boleh tilmidatun. Nah, gitu. Al mudarrisu mahirun tidak boleh mahiratun. Yang mahiratun itu kalau al mudarrisatu. Al mudarrisatu mahiratun itu. At-talibu nasyitun, tidak boleh nasyitatun. Nah. At-tabibu, tabib, pemirsa tahu arti tabib? Nah, kita dalam bahasa Indonesia ada juga tabib ya. Tabib itu dokter. Nah. At-tabibu, eh, dokter ini mukhlisun, mukhlisun ikhlas. Hmm. At-tullabu mujtahidun. Para siswa ini rajin. Kita lihat mubtada khabar yang berjenis perempuan. Fatimah tilmidatun. As-suratu jazzabatun. As-sayyaratu murihatun. Nah, sayyara mobil. Muriha apa muriha artinya? Muriha itu yang enak. Jadi mobil yang mobil mewah tentu rasanya beda dengan mobil yang biasa-biasa saja. As-sayyaratu murihatun. Dinaikinya enak. Anti nasitatun. Anti perempuan, maka nasitatun. Tidak boleh nasitun. Anti nasitatun. Ad-darrajatu jadidatun. Ad-darrajatu jadidatun. Apa darraja pemirsa? Darraja sepeda jadidah baru. Ad-darrajatu jadidatun. Nah, begitu. Mulahadah ada catatan. Al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awwali jumlah. Apa sih mubtada itu? Yaitu kata berharokat doma yang terdapat di awal kalimat. Nah, tadi itu. Jadi al-madrasatu uh, wasi'atun kabiratun masalah. Nah. Kemudian khabar, apa itu khabar? Ismun marfu'un yuqawilu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Khabar adalah kata yang berharakat dhamma yang membentuk kalimat sempurna bersama dengan mubtada. Nah, jadi uh, kalimat sempurna itu apabila terdiri dari subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya mubtada khabar atau fi'il fa'il. Nanti kita akan ke sana, tapi sementara ini kita berbicara tentang mubtada khabar dulu. Pemirsa untuk mendalami struktur ini mari kita ikuti. Ikhtar khabaron munasiban lil mubtada'illati. Ikhtar munasib khabaron munasiban lil mubtada'illati. Ada mubtada, ada khabar. Ya, tapi ini ngacak, pemirsa. Silakan ini yang dimaksud dengan interaktif tadi, pemirsa yang ada di rumah, silakan Anda jawab, Alkitabu cocoknya dengan kata yang mana ini? Alkitabu, perhatikan lambar beragam ini captionnya, Alkitabu nyambungnya kemana? Pemirsa silakan Anda telepon ke studio, silakan jawab, Alkitabu apa jazabatun atau talibun nasyitun atau fihi suarun mutanawwi'atun atau masyatun ilal madrasah atau muhtamun bidurusika. Silakan. Bila Anda tahu jawabannya. Hmm. Ada? Ah, tidak ada? Alkitabu kita jawab sama-sama saja. Anda di rumah, kami di studio. Alkitabu fihi suwarun mutanawwi'atun. Nah, alkitabu fihi suwarun mutanawwi'atun. Hmm. Kemudian nomor dua, salim. Mana yang cocok ini? Salim. Hmm. Salim talibun nasyitun. Iya. Salim talibun nasyitun. Kemudian kata yang ketiga Fatimah. Fatimah mana sisanya Fatimah masyatun ilal madrasah. Fatimah masyatun ilal madrasah. Tinggal dua lagi, pilihannya makin menyempit. Anta, ya anta muhtamun bidurusika. Anta muhtamun bidurusika. Tinggal satu lagi, tentu mana yang belum terjawab, belum diambil. Asuratu jadzabatun. Ya, as Jazabatun. Nah ini latihan untuk mencocokkan antara mubtada dan khobar. Nah, di sini ada muannas, ada muzakkar dengan penyelesaian makna tentunya. Jadi kita berlatih memilih khobar yang cocok untuk muzakkar. Hmm. Pemirsa, kita lihat uh, latihan berikut ini. Kawin jumlatan mufidatan kama tarau fil misalil ati. Eh, buatlah kalimat sempurna sebagaimana contoh berikut ini. Soal anta ada tolib, ada nasyid. Membuat kalimat terdiri dari kata tiga kata anta, tolibun, nasyidun. Menjadi hal anta tolibun nasyidun, hal anta tolibun nasyidun. Dijawab sekalian, na'am, ana tolib nasyid. Nah, begitu. Perhatikan contohnya. Kata anta, tolib, dan nasib dibentuk menjadi sebuah pertanyaan dan jawabannya. Hal anta talibun nasyitun? Jawabnya, na'am. Ana talibun nasyitun. Pemirsa, mari kita lihat pertanyaan pertama. Ada Ismail, ada Mudarris, ada Mahir. Silakan Anda yang Eh, berminat untuk menjawab, silakan telepon sekarang juga. Ismail Mudarris Mahir. Hmm. Ya, bagus. Ada yang akan menjawab. Silakan. Dari mana? Siapa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. المتصل من؟ ما في صوت Pemirsa tidak ada suara Ismail Mudarris Mahir Ya Ismail Mudarris Mahir nah, Coba kita lihat jawabannya Nah ini dia Hal Ismail Mudarris Mahir Hal Ismail Mudarris mahir, جابنا Ismail hmm? Ismail, Mudarris mahir, Mudarrisun mahirun, nah jadi kata Ismail mudarris mahir kita bentuk menjadi sebuah pertanyaan berikut jawabannya hal Ismail mudarris mahir Naam Ismail mudarris mahir kita lihat soal kedua Faridah tilmidah mujtahidah Faridah tilmida mujtahida. Silakan. Uh, tafadhalu bil ittisal ila ilaina. Hmm? Kalau ada yang uh, berminat untuk menjawab silakan. Farida tilmida mujtahida. Hmm. Farida tilmida mujtahida. <clears throat> Nah, ah. Madam Mutasil. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muki. Juli. Juli. Naam. Ayuh. Ali Jabah. Farida, tilmida, mujtahida. Farida, uh, eh, uh, eh, muj tilmida, Mujtahida, wa mu mujtahida, khobar. Hmm. لا لا لا كوني جملة مفيدة كما ترى في المثال buat kalimat لا تكوين الجملة مفيدة من ثلاث كلمات فريدة تلميذة مجتهدة Iya. المثال كيف؟ Iya, seperti contoh ini, lihat layar. Nah, contohnya ada tiga kata. Anta talibun nasyidun. Dibentuk menjadi hal anta talibun nasyid. Naam, ana talib nasid. Nah, tadi kata Farida. Nah, Farida, Tilmida, Mustahidah. Hal Faridah, Tilmidatun, Mujtahidatun? Hmm. Al-Ijabah? Al-Jawab, Naam, Faridah, Mustahida, Mujtahidatun. Baik, syukran. Adil jawab sahihah. Ya, Hal Farida tilmida mujtaida? Naam, Farida tilmida mujtaida. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya, kita lihat berikutnya. Al Farida tilmida mujtaida? Naam, Farida tilmida mujtaida. Kita lihat ada kata adwa ada talib, ada ma'ruf. Silakan. Silakan pemirsa untuk nang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mana ada? Tidak ada suara? Ya. Ya. <clears throat> Adwa talib ma'ruf. Silakan Anda yang uh, akan membentuk kalimat dari tiga kata ini. Uh, kita jawab sama-sama kalau tidak ada. Jadi, uh, bagaimana jawabnya? Lihat jawabannya. Hal adwa talibun ma'rufun. Naam. Adwa talibun ma'rufun. Nah. Apa ma'ruf artinya? ma'ruf terkenal ya. Adwa'nya nama orang ini, nama seseorang, nama murid. Nah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik. Kawin jumlatan dan min si kalimat kama tarau fil misal. Oh. Salwa mudiah ma'rufah. Al-salwa mudhi'atun salwa Hal salwa mudi mudi atun mar, ma'ruf atun, marfu atun, na'am. Mm -hmm. Na'am. Hiya mudi uh, mud, marfu atun, ma'ruf atun, Ya, ya. Ah. Hiya maruf fatun. Ah. Hal salwa ah ma'rufah. Na'am salwa atau kita pakai hia tadi seperti uh, dia katakan tadi. Iya. Naam hia Mudifatun ah. marfu'atun. Naam. Laisa marfu'atun ma'rufatun. <laughs> Ma'ruf eh, eh, afwan marfu'at. Marfu'at. Ma'rufatun. Naam, naam. Afwan, afwan. Naam, apa? Ah, bagus. Uh, dari mana ini, Pak? Uh, ismi Muhammad Aifi. Muhammad Aifi min? ana anak Aku nufil eh, aku nufil eh, sebarang putih. Sebarang nah. putih. Taib. antu ah, jahit. Syukran. Ah, ah, min aina anta ah, ah, ah, darasta al-lughat al-arabiyyah <laughs> إلى المدينة أو إلى السعودية لا لا لا لا أنا كنت Apa, أدرس apa? في جامعة سري بنت الله جاكرتا يعني. آه نعم أحسن جدا لأن لأنك أحسن جدا في آه، التكلم اللغة العربية اللغة العربية مشكورا لا <laughs> ندرس نحن ندرس معا يعني. أو آه، <laughs> ف- لا مشكورا يعني. آه، إيه عفوا نحن إلى امم طيب تفضل Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, man, Waalaikumsalam. Naam. Man anti? Haza Umi Herawati di Palembang. Herawati. Herawati. Taib. Ah. Haza هذا أم هرواتي آه أم هرواتي طيب سيدة هرواتي صباح الخير يا Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deb, eh, kau ini jumlah mufidah min salah kalimat kamil muslim mutia. Kama itu film misal. Kamil muslim mutia. Ma? Kamil muslim mutia. Membuat kalimat seperti pada contoh tadi. Pertanyaan. Eh, pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Hah? Ibu lihat di layar? Naam, naam. Naam. Kau ini jumlah mufidah kama ra'aitu fil misal. Min salati kalimat. Kamil, muslimun, muti'un. Bagaimana? di rumah itu harus dirubah menjadi ya, pertanyaan. Eh, saya ingatkan pemirsa, jadi interaktif kita itu begini. Kita buat latihan, pendalaman materi, kemudian pemirsa yang akan menjawab, begitu. Nah, tayyip <clears throat> kita jawab sama-sama. Lihat uh, jawabannya. Hal kamil muslimun muti'un? Naam, kamil muslimun muti'un. Apakah kamil itu seorang muslim yang taat? Oh ya, kamil muslim muti kamil uh, muslim muti seorang muslim yang taat pemirsa ada model lain dalam latihan ini imlail farog bi kalimatin munasibah lihat imlail farog bi kalimatin munasibah ini menyempurnakan kalimat ma'i natanqa al-lughah al arabiyya lil mubtadi'in nah kita lihat silakan lengkapi kalimat ini. Ah, pemirsa waktu hampir habis, kita langsung jawab saja. Ma'i kitabul lughatil arabiyyah lil mubtadi'in. Ma'i kitabul lughatil arabiyyah lil mubtadi'in. <clears throat> Nomor dua, Hada huwa titik-titik alladhi kuntu abhatu anhu. Hada huwa titik-titik Alladhi kuntu abhasu anhu. Gimana jawabnya? Mau lijabah? Al-ijabah, hadha huwal kitabul ladhi kuntu abhasu anhu. Oh, ini dia buku yang pernah saya cari. Nah, tadi siapa mengatakan itu? Nabil. Nah, pemirsa, <clears throat> sampai di sini uh, latihan kita. Tentu uh, minggu depan kita berharap kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Uh, kita kembalikan lagi ke Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. شكرا أستاذ شمس العارفين الحمد لله لقد درسنا بعد كلمات وتعبيرات جديدة باللغة العربية Pemirsa, ini tadi sudah kita saksikan dialog dan uh, penjelasan kalimat-kalimat ungkapan serta kosakata yang ada di uh, uh, dialog tersebut. Uh, saya mengucapkan terima kasih juga kepada para penanya dari berbagai daerah yang sudah berinteraktif dengan kami di sini dan tentunya insya Allah bertemu lagi di minggu depan kita uh, harus bawa pulpen kertas mungkin ya untuk ke me, apa, mencatat pelajaran kemudian juga bisa menjawab beberapa pertanyaan. لقد استمعنا إلى الحوار ولقد أيضا درسنا بعد القواعد Tadi ada grammar, kawaid tentang mubtada wa khabar. Nah, tentu ini informasi ini perlu kita dalami lagi. Pemirsa silahkan kita membaca dari buku-buku pelajaran bahasa Arab yang ada. Mubtada wa khabar. Uslub ini sangat penting dan uh, penting dipelajari dari buku. Dan uh, tentang dialog tadi ada ungkapan juga Al-Kitabu Jazab. Jazab artinya buku ini menarik. Jazab lil atfal karena pelajaran untuk uh, pemula maka yang disajikan tadi buku untuk anak-anak. Uh, anak-anak الكتاب جذاب لأنه يحتوي على صور متنوعة Buku ini menarik karena berisikan gambar-gambar yang beraneka ragam. Pemirsa, itulah tadi yang sudah kita sajikan dan kita simak bersama dari eh, pelajaran bahasa Arab untuk pemula ini. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang lain. Tetap semangat mempelajari bahasa Arab. Musyahidin al-kiram, naltaqi fil usbu' al-qadim insyaallah fi mawdu'in jadid في التعليم اللغة العربية بالتلفزيون إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أيها المشاهدون الكرام لقد شاهدنا التعليم جذاب ومسوق فالآن قد وصلنا في نهاية البرنامج أنا كرئيسة الجلسة وجميع المسؤولين بهذا البرنامج نشكر لكم syukran jazilan ala ihtimamikum wa musyahadatikum. Pemirsa, menarik sekali acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku pengisi acara dan juga seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi pemirsa semua pada acara ini. Dan jangan lupa saksikan terus pelajaran bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Karena tentunya masih akan ada mufrodat dan juga dialog-dialog eh, uh, yang lebih menarik dan lebih penting lagi buat para pemirsa. Akhir kata kami undur diri dari hadapan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.